senantiasa dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Karena begitu banyak nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Sehingga di siang ini kita dapat membuka kembali ya acara kita pesantren terbuka kita buka lagi ya pesantren terbukanya setelah menjadi pesantren tertutup sementara tapi mudah-mudahan Allah SWT berkahi dan memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu ya walaupun siang hari ya tetap Allah SWT memberikan semangat bagi kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat oleh karenanya ayo ikhwan ya sebelum saya masuk kepada tema karena ini juga sudah siang yang biasanya waktunya istirahat ya <clears throat> saya berpesan terlebih dahulu sawu subuh terus ya rapatkan dan bisa tegakkan kepala terlebih dahulu ya e, pasang sabuk pengaman ya karena kita insya Allah taala akan membahas tema tentang Syiah menghujat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini, ayo lewat adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Kenapa kita perlu membahas tema Syiah mengucap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, untuk benteng diri kita semuanya dari virus pemikiran Syiah yang semakin hari semakin ya menampakkan saling taringnya dan semakin gencar menyemarakkan akidah sesat mereka. Ya. Yang kedua, di antara faktor pentingnya pembahasan ini untuk mengokohkan dan menguatkan akidah kita, kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bentuk keimanan. Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbul ansari iman wa hubbul ansari iman cinta kepada sahabat ansar adalah termasuk keimanan dan benci kepada para sahabat ansar adalah kemunafikan yang ketiga, kenapa kita perlu membahas tentang tema ini? Karena masalah ini, ayo adalah termasuk bagian dalam akidah. Termasuk bagian akidah yang mapan yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Oleh karenanya, jika kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama usaha, baik dahulu maupun sekarang, semuanya sepakat untuk menjelaskan, memasukkan akidah terhadap para sahabat, cinta kepada para sahabat, termasuk akidah. Misalkan dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah atau kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis atau kitab Al-Aqidah Wasitiyah atau kitab-kitab ulama yang lain yang membahas tentang masalah akidah semuanya memasukkan masalah ini dalam masalah akidah. Ya, sedangkan akidah adalah sebuah fondasi yang sangat penting. Jika akidah seorang, fondasi seorang telah bagus, maka yang lainnya pun akan bagus. Ya, Adapun jika akidah seorang telah hancur, maka yang lainnya pun akidahnya, akhlaknya pun akan hancur. Idza ma aslu ghairu zail, fama Seorang penyair pernah menyatakan, jika pondasi sesuatu telah rusak, maka bangunan yang di atasnya pun akan rusak. Baik, insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama, definisi sahabat. Secara singkat, insya Allah nanti akan kita sampaikan definisi singkat tentang masalah sahabat. Ya, yang kedua, keutamaan para sahabat secara singkat. Karena ini bukan tema penting yang mungkin sudah disampaikan oleh ustadz ustadz yang lain. Kemudian akan kita bahas tentang akidah al-sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah mereka terhadap para sahabat. Ya. Kemudian akan kita bahas juga tentang hukum dan bahaya mencela para sahabat. Ya. Dan selanjutnya akan kita bahas tentang ya bukti-bukti bahwa Syiah memusuhi para sahabat, menghujat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan kita bahas hubungan para sahabat dengan ahlul bait. Karena orang-orang Syiah berkedok ya dalam celaan mereka kepada para sahabat dengan cinta kepada ahlul bait. Kemudian yang terakhir adalah apa alasan orang-orang Syiah menghujat sahabat? Tek. Adapun masalah yang pertama tentang definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bagus adalah apa yang diutarakan oleh Al Habib Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya yang khusus membahas tentang para sahabat ya daftar para sahabat dan sirah mereka dalam bukunya Al Isabah fi Tamyiz Sahabat. Di awalnya beliau mendefinisikan sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi ya wa mata ala dhalik. Ini definisi sahabat. Dan dalam kitab yang lain yaitu Nukhbatul Fikar beliau menambahkan walau ta'allalat birijjah Artinya, sahabat adalah man siapa saja. Siapa yang mencakup laki atau perempuan, manusia ataupun jin. Jin ada sahabat? Ya. Cuma kita nggak tahu aja daftar sahabatnya siapa-siapa namanya. Ya, termasuk kalian tujuh ada sebagian aliran sekte ya, ini ya. Di antara mereka menulis sebuah buku Mu'jamus Sahabah Minal Jin Daftar nama sahabat dari kalangan jin Ini khurafat tentunya Yang kedua Man latiyan Nabi Siapa yang bertemu Ya beliau tidak mengatakan siapa yang melihat Tapi bertemu Karena sahabat belum tentu melihat Ya Abdullah bin Umi Maktum ketemu sama Nabi, tapi apa beliau melihat? Enggak, mau beli-beli buta, ya kan? Tapi beliau sahabat. Muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertemu. Berarti kalau nggak ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Bukan sahabat. Harus ketemu. Seperti misalkan Raja Najasyi, dia beriman kepada Nabi, tapi nggak ketemu Nabi. Maka tidak disebut sebagai sahabat. Nanti ada istilah yang lain yang disebut oleh para ulama dengan mukhadram dan itu masuk dalam bagian tabi'in bukan sahabat ya baik harus ketemu walaupun hanya sekali ketemunya hanya sekali itu sudah disebut dan ini termasuk keistimewaan sahabat Nabi walaupun cuma ketemu sekali sudah dinamakan sahabat kalau kita kan yang namanya sahabat itu kalau bertemu berkali-kali kalau ketemu di jalan nggak dinamakan sahabat gitu. Tapi kekhususan atau keistimewaan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ketemu beliau sekali saja sudah disebut sebagai sahabat. Ya, dan termasuk di antara mereka adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa termasuk definisi masuk dalam definisi sahabat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Tajridu Asma'i Sahabat Beliau memasukkan Isa bin Maryam nabi wa sahabi. Nabi juga termasuk apa? Sahabat. latihan Nabi ya sallallahu alaihi pernah jumpa dengan Nabi ketika Isra Mi'raj. Ketemu. Ya, dan gak ada keharusan ketemu Nabi saw Alaihi Wasallam itu apa di dunia, Gak ada. Yang penting kan pokoknya ketemu dan beliau saat itu masih ya belum mati kan. Akidah Rasulullah Jemaah Isa bin Maryam belum mati. Ya, berarti sahabat-sahabat yang lainnya, eh, para nabi yang lainnya sahabat juga enggak. Kalau yang lain kan sudah meninggal dunia. Ya, khusus untuk Isa bin Maryam bertemunya masih dalam keadaan hidup. Oleh karenanya beliau dimasukkan iman nabi termasuk sahabat. Ya, Kemudian beriman, mukminan bihi. Kalau enggak beriman, maka bukan sahabat. Harus beriman. Ya. Abu Jahal bertemu sama Nabi, Abu Talib berkali-kali rompamannya, Tapi karena nggak beriman maka tidak disebut sahabat harus beriman. Ya, harus beriman. Kemudian wama ta'ala dari dan dia meninggal di atas keimanan. Ini syarat. Adapun kalau beriman kemudian murtad bukan masuk sahabat. Contohnya seperti Abdullah ibnu Khattab. Abdullah ibnu Khattab ya dia dulu pernah masuk Islam kemudian setelah itu apa murtad mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyakiti Nabi sehingga pada fatwa pada fathu Makkah Rasulullah SAW mengatakan uktulu ibnu Khattab bunuh dia Ya, dikatakan kepada Rasulullah, Ibnu Khattal mutasattiran bi astaril Ka'bah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal berlindung di naungan Ka'bah supaya nggak dibunuh. Karena kalau di daerah Ka'bah kan aman. Kata Nabi, dulu tetap bunuh dia." Karena dia murtad. Dan itu dihalalkan untuk Rasulullah SAW sementara waktu pembunuhan di uh, Ka'bah yang saat itu saja. Baik, walau ta'allalat miridah sekalipun dia pernah murtad. Artinya, kalau ada seorang sahabat masuk Islam kemudian murtad kemudian masuk Islam lagi, tetap dinamakan sahabat. Karena yang menjadi e, patokan adalah terakhirnya. Terakhirnya. Seperti yang terjadi pada As'as bin Qais. As'as bin Qais adalah seorang sahabat. Kemudian dia murtad ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Banyak para sahabat yang murtad sehingga diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namun Abu Bakar mendakwainya dan dia masuk Islam lagi dan baik Islamnya, maka dicantumkan masuk dalam daftar sahabat. Sehingga riwayat-riwayat hadisnya pun masih dipakai oleh para ulama ahli hadis. Ini definisi singkat tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, sahabat adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman atau Islam maka itu adalah sahabat sekalipun dia pernah murtad yang penting pokoknya matinya dalam keadaan Islam pembahasan yang kedua keutamaan para sahabat para sahabat adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk mendampingi ya Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan yang telah berjuang ya dengan harta, nyawa, ya dan darah-darah mereka untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ulaika atba'un nabi wa hizbuhu laulahum ma kana fil ardi muslim mereka lah bala tentara dan pengikut nabi yaitu para sahabat seandainya bukan para sahabat gak ada seorang muslim pun di dunia ini karena kita mengenal agama Islam, mengenal Quran dan mengenal Sunnah Nabi Alaihi Wasallam ini dari jalur sahabat Nabi Alaihi Wasallam ya laula kadat tamilu bi ahliha walakin hum awtaduha umur Seandainya bukan karena para sahabat, hampir saja bumi ini akan goyah. Gempa. Ya, yakni banyak penyimpangan, banyak kerusakan. Orang ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalnya Nabi Sallam sudah banyak yang murtad. Tapi Allah tolong agama Islam dengan kekuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya sehingga banyak yang kuat di dalam banyak yang kembali kepada agama Islam dan tersebarlah agama Islam. Oleh karenanya Ali bin Madini pernah mengatakan ya inna Allah yansuru bi rajulain ya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan dua orang bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaumil mihnah Allah menolong dengan Abu Bakar tatkala banyak orang yang murtad dan Allah menolong agama ini dengan Imam Ahmad bin Ambal di saat fitnah Al-Quran makhluk. Ya. Yeah. Nah, kemudian kata beliau juga walau lahum kadat dhalaman bi ahliha walakin hum fiha budurun wa anjum kata Imam Ibnu ya seandainya bukan karena para sahabat juga bumi ini akan menjadi ya gelap gelap gulita tetapi mereka adalah penerangnya mereka adalah bintang-bintangnya ya mereka lah yang menerangi ya dunia ini dengan Islam, dengan Quran dan dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita bisa merasakan ya manisnya Islam. Ini salah satunya adalah karena jasa besar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jerih payah mereka dalam memperjuangkan dan menegakkan ya, Islam. Oleh karenanya tidak salah tatkala Allah SWT memilih para sahabat ya sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Allah SWT banyak memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat taubah ayat 100 was awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansar muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah adapun ansar yaitu yang menolong saudara-saudara muhajirin Ya, mereka adalah Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti jejak para Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan. Kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini jika kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam ayat yang mulia ini. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada ya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Allah sudah ridho kepada para sahabat, muhajiri dan ansor. Oleh karenanya, kita ketika menyebut para sahabat selalu mengatakan apa? Mendoakan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Wa dalam jannatin tajri tahtahal anhar dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Termasuk diantaranya 10 sahabat Nabi. Ya, al-asra al mubasharu bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Rahman bin Auf, Talha, ya dan rahmat eh, dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis beliau memuji para sahabat. Di antaranya beliau pernah mengatakan, "Khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mereka, yaitu tabi'i. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabiut tabi'i. Ya, nah. Jadi ma'asyiral muslimin dengan dalil-dalil dari ayat dan hadis Nabi SAW dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentunya, ya dapat kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah makhluk pilihan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, memiliki pemahaman yang lurus, berhati bersih, berakhlak mulia, semangat di dalam ibadah. Ya. Oleh karenanya tak heran para ulama sepakat tentang keadilan para sahabat. Makanya ulama ahlul hadis kalau dalam ilmu mustalah hadis kalau sudah yang meriwayatkan sahabat nggak perlu diteliti tentang ini terpercaya atau tidak terpercaya. Kalau rawi selain uh, sahabat itu masih diteliti. Orangnya terpercaya apa tidak terpercaya, pendusta apa tidak pendusta, hafalannya bagaimana. Itu kalau manusia setelah uh, para sahabat tabiin atau tabiin tabi. Tapi kalau para sahabat nggak perlu dikoreksi itu ya. Kenapa? Karena gelar dia sebagai sahabat itu suatu rekomendasi yang sangat besar. Bagaimana tidak bisa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan rekomendasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa Allah ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa Allah telah mempersiapkan surga bagi mereka. Rekomendasi yang sangat besar. Oleh yang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gubernur-gubernur beliau rata-rata muhajirin dan ansar. Ketika ditanya, Kenapa wahai khalifah kok kamu milik muhajirin dan ansor? Bagaimana saya tidak memilih mereka? Allah yang telah memilih mereka. Ya. Kalau sudah muhajirin dan ansor, nggak perlu saya teliti lagi apa? Si ini amanah atau nanti korupsi atau tidak, nggak perlu. Ya, nggak perlu diteliti seperti itu. Kalau yang lain perlu diteliti dulu. Ini gimana terpercaya atau tidak, amanah atau tidak. Tapi kalau sudah muhajirin dan ansor nggak perlu diteliti karena Allah sendiri yang sudah memberikan rekomendasi kepada mereka. Nih, mereka dulu para ulama ahli hadis mubham dan sahabat nggak membahayakan. Mubham itu artinya tidak disebut nama sahabatnya. Misalkan ada hadis seorang laki-laki dari sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, kan disebut siapa sahabatnya ini? Itu diterima dengan kesepakatan para ulama walaupun nggak diketahui namanya walaupun kalau yang lain nggak diketahui namanya tabiin atau tabi tabiin apalagi kalau uh, zaman kita jelasnya diterima karena nggak diketahui ya, siapa orang tersebut terpercaya atau tidak nah tapi kalau seorang sahabat, para ulama tetap uh, menyetujuinya dan me menerimanya. Masalah selanjutnya, akidah sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Ini sudah ada dalam buku. Akidah sunnah wal jamaah terhadap para sahabat seperti yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena akidah sunnah wal jamaah pijakan mereka, sumber mereka adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama akidah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bagaimana akidah Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Yaitu hendaknya kita mencintai mereka dan tidak membenci mereka. Ya, kita tidak berlepas diri mereka, tidak berlebih-lebihan kepada mereka. Demikian juga tidak mencela mereka, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan. Seperti yang disebutkan oleh Imam al tahawi dan ini ada dalam kitab-kitab akidah salaf seluruhnya. Bahwa termasuk akidah sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat. Tidak menjelek-jelekkan mereka. Ya. Lebih terperinci Akidah sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dapat kita ambil intinya ada pada tiga. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi SAW dengan hati kita dan dengan lisan kita. Dan ini termasuk konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa Allah berfirman, yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim." Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, keridhaan dan surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai para sahabat, kalau Allah telah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka, telah mempersiapkan surga bagi mereka, akankah seorang akan berani untuk apa? Mencela dan menyelisih pujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, oleh karenanya ayo Allah tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita untuk cinta kepada para sahabat. Dahulu Adina Malik bin Anas radhiyallahu anhu imam Darul Hijrah beliau pernah mengatakan adalah para ulama salaf kana salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surah min al-Qur'an adalah para ulama salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka akidah agar kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana ya mereka mengajarkan sebuah surat dalam Al-Quran kepada anak-anak mereka. Ya, kita pahamkan kepada anak-anak kita agar menjadikan Nabi, menjadikan para sahabat sebagai apa? Idola, figur, suri tauladan. Ini penting karena anak ini tergantung kepada tontonan, kepada didikan, ya, didikan. Nah, jadi kalau yang dijadikan idola adalah orang-orang kafir, artis, eh, pemain bola dan sebagainya, lupa dengan perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat. Nah, yang kedua, di antara akidah dan etika terhadap para sahabat adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Mendoakan kebaikan untuk mereka agar Allah SWT meridhoi para sahabat mengampuni dosa-dosa mereka Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar karena ayat ini sebelumnya adalah tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu muhajirin dan ansar mereka mengatakan ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan siapa mereka para sahabat karena para sahabat telah yang mendahului kita dengan keislaman dan keimanan perjuangan untuk membela Nabi Muhammad dan menegakkan ya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam di komunitas orang kafir Quraisy yang belum ada yang apa namanya beriman kepada beliau, siapa yang pertama kali membenarkan beliau? Ya, Khadijah istrinya, Abu Bakar Siti, Ali bin Abi Thalib, Bilal, ya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam mereka para sahabat. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, dimusuhi, bahkan diusir oleh kaumnya, siapa yang menolong? Ya, siapa yang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, wala taj'al fi qulubina lil ladina ya Allah jangan jadikan kami dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman khususnya kepada para sahabat karena mereka adalah orang ya, yang beriman nomor wahid, nomor satu ya pada generasi ini. Ya, generasi uh, Islam. Jangan jangan kamu jadikan dalam hati kami kebencian terhadap mereka seperti kebencian orang-orang Syiah. Ya, yang di dalam hatinya terdapat penyakit terhadap para orang-orang yang beriman bahkan kepada manusia dan generasi terbaik. Rabbana innaka rahufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, kita doakan kebaikan para sahabat. Makanya kita ya, kita biasakan setiap kali disebut para sahabat, Abu Hurairah misalkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi. Ini doa kebaikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara akidah sunnah wal jamaah terhadap para sahabat adalah menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka, apalagi sampai mencela mereka. Kita tahu di sejarah para sahabat pernah terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menahan lisan mereka. Tidak mencela para sahabat dan tidak mengungkit-ungkit ya, fitnah yang terjadi di antara mereka. Seperti antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Siffin atau perang Jannah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba, ma balagha budda ahadihim wala nasiba." Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal gunung Uhud, ya, gunung Uhud ini gunung yang paling besar di kota Madinah. Berupa emas, yani Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda wala nasiba. Tetap belum bisa memenuhi keutamaan satu mutnya para sahabat. Keutamaannya para sahabat satu mut saja, eh belum bisa menjangkau keutamaan mereka. Apalagi eh, dan juga separuhnya, separuhnya aja enggak. Ya, separuhnya juga, apalagi satu mut satu mut sedikit. Ya, satu mut itu dua dua telapak tangan eh, manusia dewasa yang berukuran sedang, yang berukuran sedang. Ini satu jadi separuhnya saja kita belum bisa menjangkau keutamaan para sahabat. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW juga bersabda, tidak dzikir ashabi fa'amsiku." Kalau disebut sahabatku, tahan lidah kalian. Maksudnya bagaimana? Apabila disebut ya hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat, perang yang terjadi di antara para sahabat. Tahan lisan kalian, jangan sampai mencela dan menodai kehormatan mereka. Oleh karena kuat, sejarah-sejarah yang ada di sebagian kitab, bahkan ada di sebagian kurikulum sekolah, ya, yang menggambarkan bahwasanya Muawiyah begini dan begini atau Utsman begini dan begini menjelek-jelekan kepada para sahabat maka ini adalah sesuatu yang harus dibersihkan ya yang perlu ditasfiyah atau terbiyah perlu disaring dan perlu dihilangkan ya seperti gambaran mereka bahwasanya Muawiyah adalah seorang sahabat yang haus darah ya gambaran mereka bahwasanya siapa Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang melakukan KKN Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang tidak tidak benar, ya, dan harus dihilangkan, ya, yang harus dihilangkan. Baik, beralih kepada berikutnya, hukum dan bahaya mencela para sahabat. Mencela para sahabat adalah sebuah dosa besar, kemungkaran yang sangat besar, ya, Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang melarangnya. Di antara ayat yang melarang kita mencela para sahabat adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya, memfitnah mereka, menuduh mereka yang bukan-bukan. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini beliau mengatakan Golongan yang pertama kali masuk dalam ancaman ayat yang mulia ini Nomor satu adalah orang-orang kafir Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya Kemudian kata beliau Nomor dua adalah Syiah Rafidah Ya Syiah Rafidah Yang telah mencela para sahabat Dan yang menuduh para sahabat Dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan menjuluki para sahabat dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Yani Allah memuji mereka, meridhoi mereka, mengabarkan dengan surga. Justru oleh orang-orang Syiah dijuluki dan digelari dengan julukan-julukan yang ya yang uh, sangat tidak baik. Ya, kata beliau. Namun ya justru orang-orang bodoh dan tolol tersebut yaitu Syiah Rafidah malah mencela dan mencaci maki para sahabat serta menuduh yang bukan-bukan. Sesungguhnya mereka orang yang terbalik akalnya. Orang Syiah itu kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang terbalik akal, Ya, yeah, terbalik otaknya. Kenapa? Karena mereka mencela orang-orang yang terpuji dan memuji orang-orang yang tercela. Sahabat yang dipuji oleh Allah justru mereka cela. Ya, Abu Luhlu al-Majusi, seorang Majusi, justru mereka agung-agungkan. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, justru mereka agung-agungkan. Abu Luhlu al-Majusi, seorang pembunuh Umar bin Khattab, kuburannya diagung-agungkan oleh orang manusia, Dikeramatkan. Bahkan ya, hari pembunuhannya kepada Umar bin Khattab dijadikan sebagai hari perayaan sebagai ungkapan gembira mereka atas membunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan atas kesuksesan siapa Abu Lubul al-Majusi ya, untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an seorang Majusi, seorang Yahudi, justru mereka agung-agungnya. Seorang sahabat yang mulia, just, para sahabat yang mulia justru mereka celah dan mereka lana. Bukankah orang seperti ini kemudian terbalik? Akan Makanya mirip dengan ini apa yang disifatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dan Sa'adah. Ya, dan ini suatu hal yang tidak berlebihan. Beliau mengatakan orang-orang Syiah, akhlak mereka, perangai mereka sama seperti babi. Ya. Babi itu kalau dikasih yang baik-baik dia enggak mau. Mbak kasih yang baik-baik makanan yang baik-baik dia enggak mau. Kasih sate Olah ya, jus apokat ditolak dia. Tapi kasih yang jelek-jelek, kotoran manusia. Mau. Bahkan disebutkan kata beliau, orang yang habis kotor ulat aja baru mengangkat pantatnya akan diserbu oleh babi. Saking coroknya. Ya. Nah, Kata kata Imam Ibn Qayyim mirip dengan inilah perilaku orang-orang Syiah. Mereka dikasih yang baik-baik nggak mau, dikasih para sahabat nggak mau, dikasih yang jelek-jelek diterima sama mereka. Ya, ini perangai orang-orang Syiah. Ya, mirip dengan perangainya uh, eh, binatang babi. Waliyahulillah. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya mencela para sahabat ini dampaknya sangat fatal. Karena pada hakikatnya orang yang mencela para sahabat ini berarti mencela empat. Pertama, mencela para sahabat itu sendiri. Itu jelas. Kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar berarti mencela Abu Bakar itu sendiri. Yang kedua, mencela syariat Islam. Al-Quran dan hadis. Lah kok bisa? Ya, karena yang membawa Al-Quran dan hadis ini kepada kita adalah para sahabat. Ya, hadis itu kalau nggak lewat sahabat siapa lagi? Mesti jalurnya lewat sahabat. Kalau nggak lewat sahabat terputus, nggak diterima hadisnya. Bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran demikian datang kepada kita melalui perantara para sahabat. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah ingin gugurnya Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar kata Abu Zur'ah Ar-Ras tatkala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantakisu a'adan bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindi. Kalau kamu ada lihat ada seorang yang mencela para sahabat Nabi, ketahuilah dia adalah zindik. Zindik itu munafik. Orang yang nampaknya aja Islam tapi pada hakikatnya kafir. Ada nampaknya adalah kafir. Dia menampakkan Islam, bahkan menampakkan cinta kepada Ahlul Bait. Tapi pada dasarnya adalah akidah kufur yang dia anut. Nah, kenapa kata beliau? Karena Al-Qur'an dan hadis itu bagi kita adalah kebenaran dan yang menyampaikan Al-Quran dan hadis dan hadis Nabi kepada kita adalah para sahabat. Sesungguhnya mereka ingin ya mencela uh, para saksi-saksi kita terhadap Al-Quran dan hadis untuk membatalkan Al-Quran dan hadis. Ya, dan insya Allah nanti akan kita bahas pada uh, subjudul setelahnya. Yang ketiga, siapa yang mencela para sahabat berarti mencela Rasulullah SAW. Karena itu berarti Rasulullah berteman dengan orang-orang yang enggak beres. Kalau para sahabat terlaknat, kalau para sahabat dikafirkan, berarti Rasulullah berteman dengan orang-orang kafir dong. Sedangkan Rasulullah sendiri sudah pernah menyatakan al-mar'u ala ini paling seorang itu berdasarkan agama temannya. Kalian berahadukum man yukalil. Hendaknya seorang di antara kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Berarti Nabi enggak antisipasi ini ya teman dia ngawur nih ini ini konsekuensinya nah yang keempat celaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang mencela para sahabat berarti mencela juga Allah Subhanahu wa taala karena Allah percayakan syariat ini kepada Nabi ya kepada seorang nabi padahal sahabat-sahabatnya adalah orang kafir dan Allah menyatakan ridho kepada sahabat padahal mereka orang-orang yang kafir ini kan berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya Syiah memusuhi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Syiah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mereka menyelisih akidah sunnah wal Jamaah terhadap uh, eh, tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka justru mencela, mencoreng, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebagian saya sudah kutipkan dari ungkapan-ungkapan mereka seperti perkataan Nikmatullah Al-Jazairi ini salah seorang pembawa Syiah yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya adalah tidak pernah beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya, yakni mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Bahkan sadis, ada salah seorang Syiah ya yang dengan beraninya dia mengatakan Inna ah, yaitu Al-Majlisi mengatakan Inna Abu Bakr wa Umar kana kafiroi Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir alladhi yukibbuhuma fahuwa kafirun haidun. yang cinta sama Abu Bakar dan Umar juga kafir juga karena mencintai orang yang kafir ya dan wah parah mereka e, kebencian mereka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar ini parah sekali ya mengatakan bahkan sampai mengatakan Umar itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani lebih parah lagi mengatakan lebih kafir daripada iblis. Ini ucapan-ucapan mereka sangat mereka benci adalah Abu Bakar dan Nasir, ah, Abu Bakar dan ya Umar bin Khattab. Sampai-sampai dalam sejarah tercatat bahwasanya orang-orang Syiah ingin mengambil jasad Abu Bakar dan Umar dari kuburannya. Karena mereka mengatakan nggak pantas Abu Bakar dan Umar mendampingi Rasulullah SAW di kuburannya. Padahal ini adalah dua sahabat terbaik. Ya, dua sahabat terbaik. Ali bin Abi Thalib sendiri yang dalam ideologi orang-orang Syiah adalah imam nomor satu orang Syiah telah mutawatir dari beliau Beliau mengatakan khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibawakan kepada saya. Lalu dia mengunggulkan saya daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali saya akan mencampurnya. Dan ini dihadap, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di atas mimbar di Kuba. Tapi orang Rusia mengatakan ini takiyah Ali bin Abi Thalib. Berarti mengatakan Ali bin Abi Thalib pengecut tuh. Ya. Mengatakan pengecut. Karena beliau takiyah, mengatakan sesuatu yang tidak diyakini dalam hatinya. Oleh karenanya, ayo ikhwah, sesungguhnya orang-orang Syiah hanyalah permainan kotor mereka ya dengan label cinta kepada ahlul bait. Ini adalah permainan licik mereka dengan berlabel ya dan berpayung di bawah cinta kepada ahlul bait ya tapi pada dasarnya mereka menghujat ahlul bait mereka yang membenci ahlul baik termasuk termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga ya dan banyak ya sampai Abu Bakar dan Umar itu di mata orang-orang Syiah siapa yang namanya Umar di Irak itu dibunuh. Kalau ada yang namanya Umar bin Khattab, Umar itu saja dibunuh sama kebencian orang-orang Syiah kepada Umar. Ya, ada kisah lucu. Ada orang-orang Syiah pernah mau masuk Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu kan ada pintu-pintu ya, nama-nama pintu. Ada pintu Malik Fahad, ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Abu Bakar Siddiq, ada pintu Umar, Usman Ali. Nah, kebetulan orang-orang Syiah mau masuk Masjidil Haram, Kebetulan pintunya pintu Umar. Melihat pintunya Umar, nggak jadi masuk. Saking bencinya sama Umar. Ada seorang ya yang melihat kejadian tersebut. Lalu dia mengatakan, Semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Dulu di saat kamu masih hidup dibenci oleh para setan. Orang-orang setan itu kalau melihat kamu kabur setelah mati pun kamu apa? Ya, para setan dari jenis manusia pun kabur lihat nama. Itu kan ada hadis Nabi ya, bahwasanya tidaklah Umar bin Khattab lewat di satu jalan kecuali setan akan cari jalan yang lain. Ini baru namanya saja sudah kabur cari jalan yang lain. Nah, ini. ini juga setan dari jenis manusia. Nah, dan banyak uh, apa namanya kebencian-kebencian mereka kepada para sahabat. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh ya, pemimpin revolusi Iran Allah ayat syiah ya, bukan ayat Allah kata para ulama itu ayat syiah yang benar ayat syiah al kumaini dia menyatakan ya dengan tegas dia menyatakan bahwasanya Aisyah Talha Zubair dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi ini ucapan al ini ya, eh, tokoh syiah yang banyak orang kemudian terkagum-kagum dengan Al-Humaini padahal ya, akidahnya dan kebenciannya terhadap para sahabat sangat <coughs> nampak sekali kebencian uh, orang Syiah kepada para sahabat terbungkus dalam doa-doa mereka. Mereka selalu mendoakan laknat kepada para sahabat. Lebih utama lagi kepada Abu Bakar dan Umar. Dalam doa mereka, mereka sering mengatakan Allahumma al'an lisan mai kureis wa banatayhima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy. Maksudnya kedua patung Quraisy Abu Bakar dan Umar wa bannataihima dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ini selalu diulang-ulang. Termasuk ya adalah Al-Humaini. Dia pernah memimpin ya doa dengan doa ini. Dengan doa ini. Bahkan mereka menafsirkan ayat dengan penafsiran yang luar biasa ngawurnya. Ya. Tabat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Mereka tafsirkan Abu Bakar dan Umar. Kedua tangan Abu Abu Lahab maksudnya ya, yang satu Abu Bakar, yang satu Umar. Ini juga penafsir nih, ngawur ini. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara. Ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka, Aisyah. Ini kan gak tafsiran nih, nggak nyambung sama sekali. Ya, kapan zamannya Nabi Musa, kapan Aisyah? Ini orang para uh, ulama mengatakan ini bukan penafsiran, ini mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Dan di Indonesia, orang-orang Syiah juga telah memfitnah, menjelek-jelekkan, melanggar, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya, uh, di halaman 26, 27 itu kita nukilkan dari buku panduan MUI ya, ya sebagai faedah Majelis Ulama Indonesia pusat telah menulis sebuah buku panduan mengenal dan waspadai pemikiran Syiah di Indonesia. Ya, di antaranya dikutip tentang ucapan-ucapan orang-orang Syiah ya aktivis-aktivis Syiah di Indonesia ya yang dimotori oleh Kang Jalal ya Jalaluddin Rahmat yang katanya wallahu alam ya menyalonkan diri salah, salah, ya salah teh Baik, dia Eh, di dalam buku MUI tersebut ditulis ya, ada di antara para aktivis yang menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai iblis ya, menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah mengubah teologi Kristen, melecehkan dan memfitnah Aisyah ya, dengan mengatakan tidak pantas menjadi umul mukminin. Dan ini sebenarnya bukan hanya aktivis ini saja, ya, bahkan sejak dulu sudah ada Diceritakan oleh Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah Bayan Bayanil Mu'ajjah, pernah ada orang mencela Aisyah. Ketika ditegur, kok kamu mencela Aisyah? Bukankah Aisyah itu adalah ibu kita juga? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Berarti ibu kita juga. Kalau kita mencela Aisyah berarti kita mencela ibu sendiri. Masa kamu tega mencela ibu kamu sendiri? Ya, dia mengatakan Aisyah bukan ibu ibu saya. Disampaikan hal itu kepada Aisyah. Apa jawaban Aisyah? Benar. Dia benar. Ya, saya memang bukan ya ibunya. Karena saya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, adapun orang yang tidak menganggap saya sebagai e, ibunya berarti dia bukan orang yang beriman. Saya ini ummahatul mukminin, ibunya bagi orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, saya bukan ibunya. Ini kata ya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Demikian juga terus saja. Baik, eh, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana para sahabat ya uh, mengatakan para orang-orang Syiah ya menganggap para sahabat Nabi merubah agama, para sahabat murtad ya, dan sebagainya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Syiah lebih parah daripada orang kafir Yahudi atau Nasrani. Syabi pernah ditanya, ya, eh, beliau pernah mengatakan orang Syiah itu lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ditanya siapa yang terbaik setelah Musa, mereka mengatakan ya sahabatnya Nabi Musa. Kalau dikatakan kepada orang Nasrani siapa yang terbaik setelah Isa, mereka akan menjawab sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau ditanya kepada orang Syiah siapa yang terjelek setelah Nabi Muhammad, mereka mengatakan para sahabat ya berarti lebih ya e, eh, mantap daripada Yahudi dan Nasrani. Tek. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya hubungan para sahabat dengan ahlul bait hubungan yang sangat harmonis. Mereka tidak saling mencintai, eh, tidak saling membenci, tidak saling mengkafirkan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Ali bin Abi Thalib itu mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Demikian juga para sahabat Umar, eh, Eh, siapa Abu Bakar dan yang lain mereka mencintai ahlul bait Ahlul Bait mencintai para sahabat. Bahkan Ali bin Abi Thalib menamai anaknya dengan Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Hasan dan Husain. <clears throat> Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka uh, menjalin hubungan yang harmonis, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ada salah satu trik licik mereka yaitu apa? Takiyah, bohong bohong itu dijadikan mereka sebagai agama. Agama. Jadi ibadah. Semakin banyak bohongnya, semakin tinggi derajatnya. Makanya kata Imam Syafi'i, la ada min ashabil ahwa ashada bizuri min Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor awal nafsu yang lebih pendusta daripada si Rafidah. Ya, Makanya mereka berdusta kepada ya Allah, berdusta kepada Rasulullah, berdusta kepada Ahlul Bait. Ya. Bahkan juga pernah dusta sama MUI pernah ya. Mereka menyebarkan fatwa palsu MUI. Katanya MUI ya, menyatakan tidak sesat siap. Ya. Nah, itu bukan suatu hal yang aneh. Kemudian masalah yang terakhir, alasan siang menghujat sahabat. Kenapa sih orang Syiah itu kok jengkel banget sama sahabat. Ya, apa salahnya sahabat coba? Apa salahnya Abu Bakar dan Umar sehingga membuat mereka begitu benci kepada Abu Bakar dan Umar? Ini menjadi tanda tanya yang menarik dan menggelitik hati kita semuanya. Ya. Yang pertama, kejengkelan orang kafir terhadap para sahabat. Artinya, karena memang orang-orang orang Syiah bukanlah orang-orang yang beriman. Sehingga pantas saja yang namanya orang nggak beriman, eh, kemudian mereka apa? Membenci terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menghujat Al-Quran dan hadis. Karena yang membawa Al-Quran dan hadis ini kepada kita adalah para sahabat. Karena mereka, misalkan paling mereka banyak mencela Abu Hurairah Kenapa ikhwan? Karena kalau sahabat Abu Hurairah dicela ribuan hadis tertolak. Abu Hurairah itu ribu hadis yang beliau 5 ribuan hadis lebih yang diriwayatkan. Kalau sahabat Abu Hurairah dikafirkan misalnya satu saja Abu Hurairah 5 ribuan hadis tertolak semuanya. Walaupun itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, di antara alasannya adalah mengalirkan terus pahala para sahabat. Ya, sekalipun mereka sudah meninggal dunia tapi Allah SWT menginginkan agar amal ibadah mereka pahala mereka terus mengalir yaitu apa dengan adanya orang-orang yang mencela mereka karena adanya orang yang mencela mereka mereka kan berarti terdolimi orang yang terdolimi maka kebaikan orang yang mendoliminya akan diambil dan diberikan kepada yang mendol yang didolimi. Kalau habis, ya amal kebajikannya maka kejelekan orang yang didolimi akan diberikan kepada yang mendoliminya ya yang keempat membalas dendam atas runtuhnya dinasti majusi ya nah oleh karenanya orang-orang Syiah mengagungkan Abu Lu'ul al-Majusi karena membalas dendam atas runtuhnya apa ya, eh, Majusi ya dinasti Majusi ya dinasti Majusi. Nah, bahkan mereka menjadikan hari pembunuhan Umar bin Khattab sebagai hari perayaan dan mengkerapat, mengkeramatkan, mengagung-agungkan kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ini gimana nih. Ya? aja, Hah? Nah, aja. Eh, ada dulu berarti. Iya. Iya. Anak kita tadi jam tiga lebih gitu. Ini salah belajar. Ini masih ada pertanyaan jadi Kalau kita jawab sebentar setelah setelah ada setelah salat. Gimana tadi dia? Ada